Yang terakhir adalah zikir-zikir yang diajarkan beliau. Hari ini kita membahas hadiyuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fit tatawwu'i wa qiyamil lail petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sholat tatawwu dan qiyamul lail, salat malam. Jadi sholat sholat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sholat malam beliau. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala menyebutkan Kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yusalli ammatas sunani والتطوع الذي لا سبب له في بيته لا سيما سنة المغرب bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat sunnah pada umumnya, juga sholat tatawuk yang tanpa sebab tatawuk mutlak beliau kerjakan di rumahnya terutama adalah sholat sunnah ba'dal maghrib Jadi sholat sunnah yang afdal adalah dikerjakan di rumah Walaupun di masjid juga boleh sah Tapi yang afdal di rumah Beliau bersabda Afdalu sholatil mar'i fi baitihi al maktubah Sholat seseorang itu yang paling afdal adalah di rumahnya Kecuali sholat wajib bagi orang laki Maka dikerjakan di masjid di situ disebutkan bahwasanya salat tatawu yang tanpa sebab. Tatawu mutlak. Kalau yang ada sebabnya seperti salat sunnah qabliyah, ba'diyah atau salat duha atau salat witir dan semisalnya. Ada juga salat yang dikerjakan tanpa sebab. Jadi kita tiba-tiba sholat dua salam, dua salam, dua salam, dua salam dan itu boleh. Itu boleh dilakukan mendekatkan diri kepada Allah yang terbaik adalah dengan sholat. Tapi tatawuk mutlak ini dilarang dikerjakan pada waktu-waktu yang terlarang. Yaitu pada subuh sampai matahari agak meninggi waktu duha. Kemudian menjelang zuhur ketika matahari di atas kepala persis sampai waktu duhur. Dan ba'dal asar sampai masuk waktu maghrib. Dilarang tatawuk mutlak Selain itu boleh. Jadi sekarang ini misalnya orang mau sholat dua salam, dua salam, dua salam, dua salam boleh. Baca lisan dua salam, dua salam sampai subuh boleh. Dan salafus soleh rahimahumullah taala jemain mereka itu banyak mengerjakan sholat tatawu mutlak. Sampai-sampai disebutkan Ali Zainul Abidin rahimahullah taala cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau juga dikenal dengan as-sajjad yang banyak sujudnya. Disebutkan dalam biografi beliau, beliau sholat sehari semalam itu al rakaat, seribu rokaat. Artinya hari-harinya ada sholat ada sholat terus seperti itu. Dan itu karomah ya, karomah kita tidak mampu. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala sholat mulai dari waktu duha pagi sampai menjelang waktu duhur itu 300 rakaat. Dua salam, dua salam, dua salam, dua salam, dua salam, dua salam. Dan itu adalah karomah kejadian luar biasa yang mungkin kita tidak mampu. Itu sangat membantu kita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat Muslim ada seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu taala anhu Ketika itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat ini, sahabat Rafi'ah, "Sal, mintalah." Hei Rafi'ah bin Ka'ab Al-Aslami, mintalah. Minta apa? Kalau Anda Rasulullah bilang gitu kepada Anda, mintalah, minta Anda, minta apa antum? Mintalah. Minta apa? Minta dunia kalau kita, pasti minta dunia karena pikiran kita hanya dunia saja. Tapi kalau sahabat itu mempunyai selera tinggi, pikirannya bukan dunia, sahabat ini menjawab, "Faqultu as'aluka murafaqatak fil jannah." Ya Rasulullah, aku minta kepada Anda supaya aku menjadi teman Anda di surga. Masya Allah. Selera tinggi. Kemudian beliau bertanya lagi, "Awa ghairu dzalik?" Apa ada yang lain selain itu? Apalagi? Qala qultu huwa Aku jawab itu aja, cukup. Lalu beliau bersabda, "Fa'inni 'ala nafsika bi kasratis sujud." Maka bantulah aku atas dirimu yaitu kamu banyak sujud, banyak sholat. Artinya supaya doaku benar-benar terrealisasikan supaya kamu jadi temanku di surga yaitu kamu yang banyak sholat itu membantu nanti jadi doa dibantu dengan perbuatan jadi sholat itu menjadikan kita masuk ke dalam surga dan amalan yang paling hebat adalah sholat dikirnya sholat itu lengkap ada bacaan Quran ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ada takbir ada rukuk, gerakan, ada sujud Kemudian juga ada dua kalimat syahadat, ada salawat lengkap, salat lengkap sekali, ada doa-doa. Kemudian di sini diperinci salat rawatib Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, "Wa kana ala asri rakaat fil hadari daiman." Dan Rasulullah SAW alaihi wasallam itu menjaga 10 rakaat ketika beliau hadir tidak safar. Sepuluh rakaat sholat sunnah rawatib selalu beliau jaga ketika tidak safar. Sepuluh rakaat. Apa saja sepuluh rakaat itu? Rakaatain qabla zuhur. Dua rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatain ba'daha. Dua rakaat setelah zuhur. Wa rakaatain ba'dal maghrib. Dua rakaat setelah maghrib wa rak'atain ba'da al-isya fi baitihi dua rakaat setelah isya di rumahnya wa rak'atain qabla salatil fajri dan dua rakaat sebelum salat subuh salat sunnah fajar 10 ya yang selalu beliau jaga namun demikian juga masih ada yang lainnya bahkan disebutkan dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan Ummu Habibah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha beliau berkata Sami'tu an nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul Aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda Man shalla ithnatai asyrata rak'ah fi yaumin wa lailah bunya lahu bihinna baitun fil jannah rawahu Muslim Wafi riwayat riwayah tatawu'an yaitu sabda beliau barang siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam maka dibangunkan untuknya berkat 12 rakaat itu satu rumah di surga Ada riwayat Imam Muslim dalam riwayat yang lainnya riwayat Muslim juga sholat tatawu jadi 12 rakaat satu rumah di surga satu hari satu semalam 12 rakaat, satu rumah di surga. Besok lagi 12 rakaat, satu rumah di surga. Berarti tiap hari dapat satu rumah di surga. Berarti kita ini kaya raya semuanya, punya rumah banyak di surga. Tinggal mati masuk surga dapat rumah banyak. Jadi 12 rakaat dapat satu rumah. Bukan cuma satu rumahnya. Satu hari satu malam dapat satu rumah. Besok lagi sehari semalam satu rumah, terus satu rumah, satu rumah, satu rumah. Satu tahun berapa rumahnya? 365 360 rumahnya. Kaya. Kemudian di dalam riwayat At-Tirmizi seperti itu juga ada tambahannya. Itu perincian tentang 12 rakaat, perinciannya. Arba'an qabla dzuhri, 4 rakaat sebelum zuhur dua salam dua salam qobliya zuhur wa rak'atain ba'daha dua rakaat setelah zuhur ba'diya zuhur wa rak'atain ba'dal maghrib dua rakaat setelah maghrib ba'diya maghrib wa rak'atain ba'dal isya dua rakaat setelah isya ba'diya isya wa rak'atain qabla salatil fajri dua rakaat sebelum salat subuh itu salat sunnah fajar 12 rakaat satu rumah di surga. Namun demikian masih ada lagi kalau mau nambah. Ada empat rakaat sebelum duhur, ada juga empat rakaat pada duhur. Ada juga aditnya dua salam dua salam sebagaimana diriwayatkan oleh lima perawi Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Ahmad rahimahumullah taala ajmain melalui jalan Ummu Habibah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man hafaza ala arba'in qabla dzuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu 'alan nar Barang siapa yang menjaga salat empat rakaat sebelum zuhur dan empat rakaat ba'da zuhur Allah mengharamkannya atas neraka. Subhanallah. Jadi empat rakaat sebelum duhur, dua salam, dua salam. Empat rakaat pada duhur, dua salam, dua salam. Allah mengharamkan kita atas api neraka. Api neraka tidak boleh menyentuh. Kemudian ada juga sebelum asar. Sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi dan At-Tirmizi menyatakan hadis ini hasan juga oleh Ibnu Khuzaimah dan beliau menyatakan hadis ini sahih melalui kalam sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rahimallahu ra'an shalla arba'an qabla al-'asr Allah merahmati seseorang yang salat empat rakaat sebelum asar. Jadi kopliyah asar dua salam, dua salam. Kemudian kalau mau nambah lagi, pokoknya antara azan dan komat itu ada sholatnya. Antara azan dan komat ada sholat. Bahkan di dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salu qabla maghrib Salu qabla maghrib Sholatlah sebelum maghrib. Sholatlah sebelum maghrib. Maksudnya adalah sholat qobliya maghrib. Tumma qala fisalisa, kemudian yang ketiga beliau mengucapkan liman syah bagi siapa yang mau. maksudnya enggak wajib. Sholat sebelum maghrib, qobliya maghrib. Pokoknya antara azan dan komat selalu ada sholat. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Al-Imam al Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan Wa kanat muhafazatuhu ala sunnatil fajri Asad min jami'in nawafil Walam yakun yata'uha hiya wal witr La hadaran wala safaran Walam yunqal annahu salla fis safari ratibatan ghairahuma Dan bahwasanya Rasulullah Sallallahu SAW itu sangat menjaga sholat sunnah fajar. Melebihi sholat sunnah semuanya. Sangat menjaga sholat sunnah fajar. Karena fadilahnya luar biasa ya. Disebutkan dalam hadis. Rok'atal fajri khairun minat dunia wa ma fiha Dua rokaat sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Dua rakaat Percaya atau tidak? Nah, kita percaya. Cuman masalahnya sekarang ini kita berada di negara, di apa namanya di di dunia. Kita hanya beramal tapi kita tidak tahu apa-apa. Nahnu kaumun na'mal wala na'lam. Beramal tapi nggak tahu apa-apa. Sebaliknya orang sudah mati, hum kaumun ya'lamun wala ya'malun. Orang sudah mati itu mereka tahu tapi nggak bisa beramal. Ada dua orang teman sahabat yang satu meninggal dunia, satu masih hidup. Yang hidup ini mimpi ketemu temannya yang sudah mati. Lalu dia tanya, amalan apa yang kamu dapati Abdul? Kemudian yang sudah mati mengatakan, Rak'atani arka'uhuma ahabu ilayya minat dunia wa maafina. Sekiranya aku bisa sholat dua rakaat saja, itu lebih aku sukai daripada dunia seisinya. Kenapa? Karena dia sudah mati, dunia tidak ada faedahnya. Atau kita kasih uang satu miliar. Tidak ada faedahnya. Dia sudah mati. Dia kepingin sholat. Saya kepingin sholat dua rakaat. Subhanallah. Kemudian kata beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan sholat sunnah fajar dan sholat witir. Baik ketika beliau mungkin tidak safar atau ketika beliau safar atas safar pun, bepergian pun tidak pernah meninggalkan sholat sunnah fajar dan sholat witir. Dan tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu sholat rawatib ketika safar selain sholat ini. Sholat sunnah ketika safar selain sholat ini yaitu sholat qobliyah subuh, sunnah fajar dan sholat witir. Artinya Rasulullah SAW itu kalau musafir itu sholat rawatibnya ditinggalkan. nggak sholat sunnah rawatib. Kok beliau mbak dia enggak? Malah yang wajib yang empat jadi dua, dikosor. Jadi kalau musafir Rasulullah tidak sholat sunnah rawatib. Diberi keringanan. Itu rukhsah dari Allah. Dan Allah itu senang kalau rukhsahnya keringanannya diterima. Sholat wajib aja yang empat jadi dua, dikosor. Sehingga sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala pernah melihat orang-orang yang sholat qobliyah dan ba'diyah ketika musafir. Qobliyah ba'diyah ketika musafir. Tapi ketika sholat masjid, dua rakaat. Kata Ibnu Umar, "Lau kuntu sabbahtu la'atmamtu." Kalau sekiranya aku sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah, ya tentu aku jadikan aja sekalian empat sholatnya. Buat apa kosor Yang wajib aja dua, lah kalau ditambah dengan yang sunnah qabliyah dan ba'diyah, yang wajib jangan dua, sekalian aja empat. Seperti itu. Ini keringanan ya, rukhsah. Dan Allah itu senang kalau rukhsahnya keringanannya diterima. Lu kan pahalanya kurang. Oh, tidak. Pahalanya tidak kurang. Sunnah itu pahalanya lebih banyak. Sunnah pahalanya lebih banyak. Disebutkan dalam satu hadis ada dua orang. Dua orang ini masuk waktu sholat mencari air tidak menemukan air. Akhirnya dua-duanya sholat tayamum. Tayamum. Sudah selesai sholat, ternyata nemu air. Masih waktu sholat, belum habis waktunya, nemu air. Yang satu sholat lagi wudhu. Ini kan sudah ada air, ribut. Bentar kita sudah sholat. Iya dulu tadi kan tidak ada air, sekarang ada air. Akhirnya tidak ketemu, beda pendapat. Yang satu wudhu lagi sholat, yang satu tidak. Saya tadi sudah sholat selesai. Lalu lapor ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan kepada orang yang sholatnya dua kali tadi itu, lakal ajru marratain. Kamu dapat pahala dua kali lipat. Dan beliau mengatakan kepada yang tidak mengulangi sholatnya, asobatas sunnah. Kamu sesuai sunnah. Banyak mana pahalanya? Banyak mana pahalanya? Sesuai sunnah. Ini kan pahalanya cuma dua. Ini sesuai sunnah, nggak terbatas pahalanya. Mengikuti sunnah. Jadi kadang kita kepingin sholat, tapi karena sunnahnya ditinggalkan, ya kita tinggal dapat pahala kita. Berarti itu. Kemudian wakana kana ba'da sunnatil fajri ala sikkihil aiman dan bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah sholat sunnah fajar beliau berbaring di atas lambung sebelah kanannya. Jadi setelah sholat sunnah fajar, beliau subuh itu berbaring, berbaring ringan ya di atas lambung sebelah kanan, berbaring ringan. Itu dipraktekkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat sunnah fajar. Ya, kalau di rumah nggak ada masalah, kalau di masjid perlu masyarakat diberitahu dulu supaya tidak timbul salah paham. Nanti tahu-tahu tiba-tiba besok antum di masjid langsung habis sholat sunnah subuh, sunnah fajar langsung tidur belakar. Nanti orang-orang heran ini ajaran apa ini? Beritahu dulu, ini diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Itu ringan. Kemudian juga Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu sholat malam dan beliau tidak pernah meninggalkan sholat malam dan insya Allah kita akan berbicara agak panjang tentang sholat malam ini termasuk sholat witir. Jangan sampai kita meninggalkan sholat witir. Banyak riwayat-riwayat yang menekankan pentingnya sholat witir sehingga sebagian ulama mengatakan sholat witir itu wajib. Tapi yang benar tidak wajib. Yang wajib cuma sholat lima waktu. Sholat malam. Dan yang dimaksud dengan sholat malam, qiyamul lail atau sholatul lail, itu adalah sholat yang dilakukan ba'dal isya sampai subuh. Namanya sholatul lail. Rasulullah SAW pernah sholat di awal malam, pernah sholat di tengah malam, dan pernah sholat di akhir malam. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang sholat pada malam hari di dalam surat Az-Zariyat ayat nomor 17 dan 18 ketika Allah menyebutkan sifat orang-orang yang berbuat baik kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun mereka itu kalau malam tidak tidur semalam suntuk sampai subuh tapi ada waktu untuk sholat malamnya dan di penghujung malam pada waktu sahur mereka selalu istighfar sholat malam Jangan sampai kita meninggalkan sholat malam. Syaraful mukmin fi qiyamil lail. Kemuliaan seorang mukmin adalah ketika dia sholat malam. Kemudian juga Allah menyebutkan sifatnya ibadur rahman, hamba-hamba Allah ar-Rahman di dalam surat Al-Furqan ayat 64. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan dan mereka melewati malam-malamnya dengan sujud dan berdiri untuk Tuhannya. Salat malam, dia mulai. Kemudian di dalam surat As-Sajdah ayat nomor 16 dan 17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, jafa junubuhum 'anil madati'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun." فلا تعلم nafsum ما ukhfiya لهم من qurrati أعين jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka menjauhkan lambungnya dari tempat tidur. Mereka salat, mereka berdoa kepada Allah, mereka takut dan mereka ingin, takut dan berharap. Dan mereka juga menginfakkan harta yang diberikan oleh Allah kepada mereka sebagai rezeki. Lalu oleh Allah mereka diberi pahala yang pahalanya itu menyenangkan, menyenangkan perhiasan, permata hati yang tersembunyi karena perbuatan mereka. Dimaksudnya ayat ini karena orang sholat malam itu tersembunyi nggak ada yang tahu, maka pahalanya pun oleh Allah disembunyikan. Bagaimana di dalam hadis qudsi, pahala untuk mereka itu a'dattul ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la sami'at wa la ala qalbi bashar. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh apa saja yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati, indah disembunyikan oleh Allah. Kemudian mereka itu tata jafa junubuhum anil madaji'i, menjauhkan lambungnya dari tempat tidur. Subhanallah. Jadi sholat malam kalau didahului dengan tidur dulu itu punya nilai lebih namanya adalah sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu sholat apa saja yang kita lakukan setelah tidur di malam hari namanya sholat tahajud. Mau sholat witir, mau sholat istighfar, mau sholat apa saja namanya adalah sholat tahajud. Subhanallah ini orang beriman. Tidur itu kan lezat. Apalagi di akhir malam itu lezat-lezatnya tidur. Akhir malam itu suasana pasti enak, dingin, tidur. Apalagi setan membesekkan masih malam panjang, tidurlah, tidurlah terus. Tapi dia bangun, kasurnya empuk, spring bed, istrinya cantik, ditinggalkan semuanya, bangun, ambil air wudhu, sholat, ini orang beriman. Kalau orang nggak beriman gak mungkin. Kemudian di dalam riwayat Muslim dan yang lainnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus salati ba'dal maktubati qiyamul lail." Salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salat malam. Salat malam. Kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu taala mengkisahkan tentang salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau salat malam itu 11 rakaat tapi panjang-panjang. Kata Ibunda Aisyah, "Ma baina an yafrugha min salatil isya ila al-fajri kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 10 rakaat يسلم إحدى عشر ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة Rasulullah SAW itu sholat malamnya itu semenjak setelah selesai salat isya sampai subuh salat malamnya 11 rakaat dan beliau selalu salam pada dua rakaat dan terakhirnya itu satu rakaat. Jadi dua, dua, dua, dua, dua dan satu. 11 rakaat. Tapi sholat beliau panjang yusalli arba'an la tas'al an tulihinna wa husnihinna thumma yusalli arba'an la tas'al an tulihinna wa husnihinna thumma yusalli salatan Rasulullah salat empat dulu maksudnya adalah dua salam dua salam lalu istirahat tapi panjang dan indah salatnya jadi dua salam dua salam istirahat dulu dianggap empat kemudian lagi dua salam dua salam empat istirahat lagi panjang dan indah salatnya baru kemudian dan satu tiga. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam riwayat Bukhari Muslim beliau menyebutkan tentang seorang yang tidur semalam suntuk sampai subuh. Enggak salat malam. Jadi tidur semalam suntuk sampai subuh, enggak salat malam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zaka rasulun Balas syaitanu fi udunaihi. Itu adalah orang yang setan kencing di telinganya. Jadi telinganya dikencingi oleh setan. Antum mau nggak dikencingi setan? Iya, kalau nggak bangun sampai subuh berarti dikencingi setan telinganya. Iya, bal balaya bul baul. Artinya itu kencing. Subhanallah. Nah, kencingnya setan seperti apa? Kencingnya manusia aja baunya nggak enak. Apalagi kencingnya setan. Karena itu supaya nggak dikencingi setan, berarti kita harus bangun malam. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'qidu syaitan 'ala qafiyati ahadikum idza huwa nam thalatha uqat." Yadribu makana kulli 'abdatin 'alaika laylun tawil farqud. Setan membuat tiga ikatan di tiap-tiap ujung seorang dari kamu apabila ia tidur. Tiap-tiap membuat ikatan itu setan mengatakan malam masih panjang, tidurlah. Membuat tiga ikatan di tiap ujung ya, tadi sebelah mana aja, pokoknya di tubuh kita ada tiga ikatan. Tiap-tiap buat ikatan, malam masih panjang, tidurlah. Malam masih panjang, tidurlah. Malam masih panjang, tidurlah. الهدى فإذا wa وذكر الله تعالى إن halat عقده ketika dia bangun lalu berzikir kepada Allah Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur buka satu ikatan tinggal dua fa in tawaddaa in halat ukda kalau dia pergi kamar mandi wudu buka satu ikatan tinggal satu Fa in shalla in halat ukda lalu dia salat buka satu ikatan lagi tiga tiganya buka. Fa asbaha nashitan thayyiban nafas maka pagi hari itu dia semangat jiwanya enak enak cerah. Salat malam hari itu cerah. Wa illa asbaha khabitan nafas kaslan kalau dia tidak lakukan itu maka pagi harinya jiwanya buruk dan malas. Enggak salat malam, enggak salat tahajud, malah sumpah tidak cerah harinya, hari yang gelap, hari yang suram. Dan ini dirasakan oleh orang beriman. Orang beriman merasakan ini. Orang beriman hatinya hidup. Sehingga kalau ada sesuatu dia merasa. Orang kalau biasa sholat malam, nggak bangun malam, rasanya nggak enak semuanya. Ibaratnya orang biasa minum obat, nggak minum obat, nggak enak. Ketagihan obat buruk, ketagihan sholat malam baik atau buruk? Ya baik, ketagihan sholat malam bagus. Subhanallah. Apalagi ma'asyara muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Salat malam itu doa-doa mustajab. Allah SWT turun ke langit dunia tiap malam. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Dan Allah langsung menawarkan. Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Wahal min da'in fa'ujibah. Wahal min sa'ilin fa'u'tiyah. Apakah ada orang berdosa lalu dia minta ampun, aku ampun itu. Apakah ada orang berdoa, aku kabulkan doanya. Apakah ada orang meminta, aku berikan permintaannya. Enak, datang ke Allah Subhanahu taala, pintunya Allah dibuka. Kita panggil-panggil Allah wahai Allah. Bintang-bintang sudah pergi semuanya. Pintu-pintu ditutup, mata-mata tidur semuanya ya Allah. Engkau maha hidup. Engkau mbak, tidak pernah ngantuk. Engkau tidak pernah tidur ya Allah. Hamba mengetok pintumu ya Allah. Jangan kau tolak hamba. Qaratin nujum wa namatil uyum. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang rajin salat tahajud, salat malam itu wajahnya bagus, wajahnya indah. Hal ini pernah ditanyakan kepada Al Hasanul Basri rahimahullah taala. Ma balul mutahajjidin ahsanun nasi wujuhan. Mengapa orang yang rajin sholat tahajud itu wajahnya bagus-bagus. Kata beliau, "Li'annahum khallau birrahman fa albasahum nuran min nurih." Karena mereka berkhalwat berdua-duaan dengan Ar-Rahman dengan Allah, maka Allah memberikan kepada mereka cahaya di antara cahayanya. Memang betul. Coba buktikan sholat tahajud seminggu lalu ngaca, tambah ganteng, tambah cantik, berseri-seri. Iya, berbeda. Coba enggak bangun tahajud, wajahnya berubah lagi. Walaupun orang hitam, tapi wajahnya tetap berseri-seri. Kemudian, kenapa kita kok tidak bisa salat malam? Kok berat salat malam itu? Pernah salah seorang salafus soleh ditanya, ada satu orang enggak bisa bangun malam. Ya Syekh, la astati'u qiyamal lail, fasifli dawa'an. Wahai Bapak Tuan Guru, Aku tidak bisa bangun malam. Berilah aku obat. Apa obatnya? Supaya bisa bangun malam. Lalu orang itu menjawab, "La ta'sihi bin nahar wa huwa muka, baina yadayhi bin lail." Jangan maksiat kepada Allah kalau siang. Nanti kalau malam Allah membangunkanmu untuk berdiri di hadapannya. Kalau siang jangan maksiat, nanti malam dibangunkan Allah. Ini betul. Subhanallah. Orang kalau cinta tahajud dan dia punya niat kepingin tahajud, dia tinggalkan maksiat, malam dibangunkan. Kadang bekernya belum bunyi sudah bangun dulu. Kadang lupa dan itu beker. Subhanallah waktunya bangun digigit semut. Ada semut gigit. Ya. Dibangunkan oleh semut tentaranya Allah. Kadang pintunya kamar ada orang ketuk. Dibuka tidak ada orang. Dia baik. itu? Iya. Ada orang ketuk. Dibuka tidak ada orang mungkin jin, mungkin malaikat ya. Dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan maksiat di siang hari, dia membangunkan kamu untuk berdiri di hadapannya pada waktu malam. Ada salah seorang salafus saleh namanya Sufyan Az-Zauri rahimahullahu taala. Gara-gara melakukan satu maksiat tidak bisa bangun malam lima bulan. Beliau mengatakan, "Harim qiyamal lail khamsata ashhur bidambin asabtuh." Aku tidak bisa bangun malam lima bulan gara-gara satu dosa yang aku lakukan. Ini bisa jadi maknanya beliau benar-benar tidak bisa bangun malam. Bisa juga maknanya beliau bangun malam tapi tidak ada rasanya, tidak nikmat. Sholat malamnya itu istilahnya itu sepo, iya tidak ada rasanya. Gara-gara satu dosa, lima bulan sholat malam tidak ada rasanya. Satu dosa, masya Allah. Kalau kita masya Allah tiap hari maksiat, ayo bisa bangun malam. Ya, subhanallah. Ini hatinya orang bersih ya, orang bersih. Ini terasa. Kemudian salah seorang salafus soleh mengatakan, Inna rajula la yudnibu dzamba fa yuhram bihi lail. Sesungguhnya seorang itu ada kalanya melakukan satu dosa, lalu dia tidak bisa bangun malam. Bisa jadi salat malam, tapi tidak ada rasanya. Terhalangi daripada menikmati salat malam. Sholat malam, Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Sampai-sampai salah seorang salafus soleh yang lain namanya Abu Sulaiman. Rahimahullah ta'ala mengatakan, Ahlul lail fi lailihim, alazdu min ahlil lahwi fi lahwihim, walaulal lail ma baqa'a fi dunya. Ahlul lail, orang yang rajin salat malam, pada malam-malamnya itu lebih lezat dari orang yang ahli ahli maksiat, ahli sia-sia ketika berada dalam kesia-siaannya. Jadi kalau malam itu kan ada orang di tempat maksiat ya, ada orang nonton televisi, yang nonton sepak bola, tahajud nonton sepak bola, nyetel beker, bangun jam 1 mau nonton sepak bola, piala Eropa atau yang lainnya. Ini namanya ahlul lahu, ahlul lahu, berbuat yang sia-sia. Atau orang di diskotik, di diskotik, di klub-klub malam, malam hari kan, poya-poya, mabuk-mabuk, tertawa, tertawa, terbahak. Senang apa enggak mereka itu? Senang apa enggak? Senang, tapi senangnya itu semu. Nah orang yang sholat malam, yang menikmati malamnya lebih lezat daripada mereka. Kemudian ketika kata Abu Sulaiman, kalau bukan karena malam, aku tidak suka tetap tinggal di dunia. Yang membuat beliau kerasan di dunia itu karena ada malam, sholat malam, bangun malam, tahajud, bermunajat dengan Allah. Nikmat. Sehingga salafus saleh kalau masuk waktu subuh, sumpet karena malamnya itu hilang. Sampai ada di antara mereka yang takut mati. Kenapa takut mati? Karena kalau mati tidak bisa sholat malam lagi. Subhanallah. Kemudian di antara mereka sholat malam dan merasakan lezatnya sholat malam. Lalu mengatakan seandainya surga itu rasanya seperti ini, alangkah indahnya surga itu. Seandainya surga rasanya kayak gini, alangkah indahnya surga. Artinya dia benar-benar menikmati malamnya. Nah, ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang benar-benar yang benar-benar jauh daripada materi duniawi. Kalau ada materi duniawi, sulit ke sana sulit. Sulit. Ibnul Munkadir rahimahullahu taala mengatakan, Ma baqiya min ladzati dunya illa talat. adalah tersisa daripada kelezatan dunia kecuali tiga. Kelezatan dunia hanya ada tiga sisanya. Yang pertama-tama qiyamul lail, salat malam. Yang kedua liqaul ikhwan, kumpul dengan teman-teman yang baik, kumpul dengan orang soleh. Yang ketiga adalah salatul jamaah, salat jamaah lima waktu di masjid. Itulah nikmatnya dunia. Yang lainnya tidak ada nikmat. Dunia. Dunia adalah ujian. dunia beluakum ayyukum ahsanu amala. Kita diuji. Dunia ini ujian. Apalagi di akhir zaman. Seorang mukmin itu di dunia benar-benar dia merasa terasing. Disebutkan dalam Sahih Muslim, seorang mukmin nanti di akhir zaman kalau lewat di kuburan saudaranya, dia mengatakan, Ya laitani kuntu makana. Aduh hai senangnya kalau aku seperti dia. Dia berharap untuk untuk mati. Kenapa berharap mati? Karena dia khawatir agamanya terfitnah, agamanya bakal rusak. Rusak karena godaan dan semisalnya. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu pernah diberi nasihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim kata beliau ya Abdullah la takun mithla fulan kana yaqumu min al-lail fataraka qiyam al-lail hai Abdullah jangan kamu menjadi seperti si fulan dia dulu salat malam lalu dia meninggalkan salat malam wah ini sangat tercela orang yang dulu rajin tahajud sekarang tidak rajin tahajud ini tercela kemunduran Semuanya adalah karena fitnah dunia. Dunia ini fitnah loh. Satu kisah ya, satu contoh. Ada seorang pemuda yang soleh. Pemuda soleh ini Masya Allah. Dia sholat lima waktu di masjid. nggak pernah terlambat. Sholat sunnah rawatib nggak pernah ditinggalkan. Sholat duha, sholat malam, witir nggak pernah ditinggalkan. Dia juga walaupun dia nggak kaya, tapi masih rajin sodako semampunya. Hubungannya dengan Allah baik, hubungannya dengan manusia baik. Dia amanat bisa dipercaya, dia kalau ngomong jujur, masya Allah. Tapi dia saat itu belum sibuk dengan urusan materi duniawi, belum sibuk. Lalu ada seorang yang kaya punya modal. Melihat orang ini, wah ini orang soleh ini masya Allah. Saya kepingin bermuamalah dengan dia, pingin muamalah dengan dia, saya punya modal. Dipanggil, ya fulan, datang ke rumahku. Datang ke rumahnya. Wahai fulan, ini saya ada modal. Bagaimana kalau modal saya ini kamu jalankan dan kita pakai sistem mudoroba bagi hasil. Modal dari saya, tenaga dari kamu nanti dibagi 50-50 atau 60-50, 60-40 atau terserah berapa. Dia bilang, ya sudah, saya setuju. Sekarang ada modal ini. Kemarin nggak ada modal, baik, soleh, karena punya modal. Misalnya modal 100 juta misalnya. Mulai dia sibuk. Dia sibuk dengan dunianya, kerja, kerja, kerja, kerja. Akhirnya karena capek kerja, sholat jamaahnya mulai hilang. Duhur asar, nggak jamaah, nggak sempat, karena sibuk kerja. Berikutnya lagi, isaknya juga nggak sempat karena capek, maghrib aja bisa sama subuh. Berikutnya lagi subuhnya juga hilang, nggak jamaah, tinggal maghrib saja. Berikutnya lagi ke depan sholat malamnya hilang, nggak sempat sholat malam karena capek kalau siang kerja, malam tidur sudah 14 hilang. Demikian pula sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat duhanya hilang semuanya, sibuk kerja, payah. Kemudian berikutnya lagi sholatnya waktunya diundur-undurkan. Duhurnya menjelang asar, asarnya menjelang maghrib, maghribnya menjelang isya, isyaknya hampir subuh, subuhnya hampir matahari terbit, terus molot semuanya tidak karu-karuan, terus. Tapi masih sholat. Berikutnya lagi, walaupun sholat tapi tidak khusyuk, sudah sholat badannya saja, pikirannya melayang kemana-mana, tidak khusyuk sudah, kena dunia. Badannya ada yang sholat. Berikutnya lagi Dia yang biasanya rajin puasa sunnah nggak sempat puasa sunnah Sibuk kerja, payah, capek, haus haus. Puasa sunnahnya hilang semuanya Berikutnya lagi Dia dulu yang rajin sodako, Walaupun miskin, rajin sodako, Sekarang tambah kaya, tambah pelit Subhanallah Miskin, dermawan, kaya, tambah pelit Bahkan zakat pun tidak keluar Zakat tidak keluar mestinya dia keluar 5, 25 juta zakatnya yang dikeluarkan cuma 10 juta utang sama Allah 15 juta zakat tidak keluar terus berikutnya lagi akhirnya dia menghalalkan segala cara yang penting saya dapat dunia tidak peduli halal haram yang penting dunia dunia dan dunia halal haram masuk semuanya udah tambah jauh tambah jauh dari Allah yang terus tambah jauh ini kenyataan ini ini kenyataan Itulah fitnahnya dunia. Dulu tidak punya apa-apa, hidup apa adanya, cukupnya, enak, nikmat, masya Allah. Dengan Allah baik, dengan manusia baik, semuanya baik. Sekarang tambah mulai sibuk dunia, lupa semuanya. Kalau memang ini adalah dunia, ini adalah dunia yang tercela. Mataul hurur, kesenangan yang menipu. Bagaimana diungkapkan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala, Mata'ul ghurur ma yulhika an talabil akhirah. Wa ma lam yulhika bi mata'il ghurur bal mata'un balaghun ila ma huwa khairun minhu. Mata'ul ghurur kesenangan yang menipu itu yang membuat kamu lalai daripada mencari akhirat. Gara-gara dunia berantakan semuanya akhiratnya. Adapun kalau tidak membuat kamu lalai, maka itu adalah kesenangan yang menyampaikan kepada kesenangan yang lebih baik lagi. Senang dunia, senang akhirat. Subhanallah. Kemudian ma'asra muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Ada juga riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu salat witirnya 13 rakaat, tapi maksudnya itu yang dua rakaat pertama adalah salat iftitah, iftitah. Karena beliau kalau salat malam itu panjang, maka sebelum panjang dimulai dulu dengan dua rakaat yang ringan, pemanasan baru panjang. Kemudian beliau sangat menganjurkan sholat witir, jangan sampai ditinggalkan. Beliau bersabda, "Autiru ya ahlal Quran, fa innallaha witrun yuhibbul witra." Salatlah kamu witir wahai ahli Quran, wahai orang Islam. Allah itu witir, ganjil, satu Maha Esa dan Allah suka dengan salat witir. Salat witir. Kalau kita biasa bangun malam, yang afdal witirnya itu di akhir malam. Ij'alu sholat salatikum bilai witran. Jadikanlah salat malammu yang terakhir adalah witir. Kalau kita khawatir enggak bangun malam, witirnya baca lisa, enggak apa-apa. Setelah isya, ba'da isya, witir. Satu rakaat boleh, tiga rakaat boleh. Minimal satu rakaat witir. Atau mau tidur witir boleh. Sahabat Abu Hurairah oleh Rasul beri wasiat salat witir sebelum tidur. Karena beliau tidurnya malam, larut malam, sehingga salat witir dulu sebelum tidur. Witir Sangat dianjurkan sholat witir. Bahkan di dalam riwayat yang lainnya beliau bersabda tentang sholat witir, al witru hakun. Sholat witir itu adalah hak, yaitu sangat disyariatkan. Al witru hakun, witir adalah hak, sangat disyariatkan. Hakun ala kulli muslimin Kemudian ma'asyara muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah di antara salat sunnah yang dianjurkan juga adalah salat duha. Yang mana salat duha ini waktunya ketika matahari agak meninggi kurang lebih satu jam setengah setelah adzan subuh kurang lebih. Dan diakhiri ketika matahari di atas kepala persis salat duha. Beliau bersabda, "Salatul awabin hina tarmidul fisal." Salatul awabin adalah sholat ketika anak onta mulai kepanasan. Itu sholat duha, sholatul awafin Jadi sholatul awafin bukan ba'da maghrib. Sholatul awafin orang selalu taubat kembali kepada Allah adalah sholat duha. Minimal dua rakaat, maksimal ada yang mengatakan delapan, ada yang mengatakan dua belas. Tapi pendapat yang sahih tidak ada batas maksimalnya. Silakan berapa saja boleh sholat duha. Dan Rasulullah SAW kalau beliau tidak bangun malam karena sakit tidak bangun malam, maka beliau sholat pada waktu duha itu 12 rakaat. Karena beliau kalau malam sholatnya itu 11, maka diganti siangnya itu 12 dikenapkan. Jadi kalau kita biasa sholat malam 7, lalu kita ketiduran nggak bangun, maka sholat duhanya 8 gantinya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu tentang sholat-sholat sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqomah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah.